Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Bagaimana menurutmu, tupai tiga? Hmm? Hmm, sepertinya ini kasus kecelakaan biasa. Hmm. Apakah kita harus melaporkan ini ke kelinci satu? Hmm. Masuk kelinci satu, bos. Masuk dua, lapor. Sepertinya terjadi kecelakaan di taman komplek. Saya akan membawa korban ke markas. Gitu, kopi. Oke. Eh, maksudnya kopi. <laughs> domba empat monitor, bagaimana kondisi di lapangan domba empat? Aman, elang dua, semua terkendali. Kenapa aku domba empat ya? <laughs> Hah? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke Nusa, kopi. kopi. Ini ya Siva. Makasih Nusa. Ini Kak Siva. Makasih ya. Iya Rara, sama-sama. Kak Siva, besok-besok main lagi ya. Iya Ra. Suruh deh main handy <laughs> talkinya. <laughs> iya Ra, besok-besok kita main lagi ya. <laughs> Eh, uh, Shiva, hmm? Abdul boleh minjem nggak handy talkinya? hmm, bukannya kamu mau sholat? Iya, eh, tapi Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Hmm. Please, please, please. Ya udah boleh. <gasps> Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya, Dul. Yap. Makasih, Shiva. Yes. Ini untuk elang dua. Siap. Ini buat kelinci satu ya. Wah. ya. Bani. Eh, oh iya, buat domba empat mana? Gak ada. Yang di tokinya udah rusak. Antenanya patah. Hmm. Patah. Kok bisa? tuh dua mamat datang. Hah? Hmm, Abdul minta maaf ya. Sabtu kemarin. Hmm? Hah? Hmm. Wah, ada yang marahan nih. Hmm. Hah? Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy tolkinya ke rumah Shiva. Eh, pas di tengah jalan, Abdul dikejar anjing galak. Aduh, mesti ngejar lagi. Aduh. Itu ceritanya Nusa. Hmm. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Siva. Hmm? Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu. Dia kan gak sengaja sih, Fa. Hmm, kesian loh. Kak Abdul dicuekin, ntar dia nangis loh. Hmm. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, hmm? tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Hah. Syifa, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Hmm. Hmm. <laughs> Wah, hebat. <laughs> Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps. <laughs> Makasih, Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Hah? nungguin main gak mulai-mulai. Uh. <laughs> kelinci satu, kelinci satu. Wah, kalau gitu Syifa jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap, okay, meluncur. meluncur. <laughs>